Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah jami'an. Kita masih berada pada pembahasan permasalahan yang ke-15 daripada ritual-ritual atau perbuatan-perbuatan jahiliyah. Na'am barakallahu fikum bahwasannya mereka itu orang-orang jahiliyah mereka mencari alasan-alasan untuk tidak mau mengikuti kebenaran dengan alasan eh, tidak paham eh, atau ucapan yang disampaikan tidak dipahami dan semisalnya sebagaimana sudah kita lewati pada Nah, yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, i'tidaruhum an ittiba'i ma atahumullahu adamil fahm. Alasan mereka untuk tidak mengikuti apa yang Allah Taala turunkan kepada mereka, apa yang Allah Taala datangkan kepada mereka berupa kebenaran bi adamil fahm, dengan alasan tidak paham. Ya, nah, kita lanjutkan syarah yang sampai oleh Syekh Shalal Fauzan, hafizallahu taala mengenai makna daripada qulubuna ghulfun Nah, kata beliau, wa qauluhum dan ucapan mereka qulubuna ghulfun, hati-hati kami kami ghulfun yaitu tertutup. Nah, barakallahu fikum, hadza laysa sahihan. Ini pada asalnya tidak benar. Kenapa tidak benar? Nah, barakallahu fikum, kenapa dikatakan tidak benar? Wa innamallahu sarafaha. Namun atau akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang telah memalingkan hati-hati tersebut. Uqubatan lahum sebagai hukuman untuk mereka. Wa illa jika tidak demikian, aslu qalbi annahu al fitrah. Pada asalnya yang namanya hati manusia itu nah berada di atas fitrah, suci. Itu pada asalnya. Namun karena mereka eh, berpaling dari kebenaran dan mereka nah barakallahu fikum berada di dalam kekufuran, di atas kekufuran, Allah Subhanahu wa taala palingkan hati-hati mereka tidak menerima kebenaran. Yaqbalul haqqo bi fitratihi. Aslinya kata beliau sini, yang namanya hati Nah barakallahu fikum itu pada asalnya menerima kebenaran secara fitrahnya. Lakin akan tapi idza fasadatil fitratu sara la yaqbal haqqa. Namun apabila fitrahnya sudah rusak, maka menjadilah tidak menerima kebenaran. Hati itu kalau sudah rusak atau sudah mati barakallahu fikum waliyadzubillah tidak lagi menerima kebenaran. Nah, karena pada asalnya manusia dilahirkan dalam keadaan apa? Fitrah. Ya, sebagaimana hadis yang sahih yang sering kita dengar kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap orang yang dilahirkan lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajsani. Maka kemudian kedua orang tuanya itulah yang mengubah dia menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi nan majusi barakallahu fikum. Jadi asal usul dari berhati itu semula adalah berada di atas fitrah. Naam sebelum tersampuri dengan syubhat atau penyakit-penyakit yang lainnya barakallahu fikum. Naam. Kita lihat di sini. Misal al-ardi idza fasadat wa sarat sabiqatan. Seperti bumi atau tanah apabila telah rusak menjadilah tanah tersebut tandus barakallahu fikum tandus rusak fa innaha la tanbut kalau sudah tandus sudah rusak maka tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan annaha fasadat karena bumi atau tanah tersebut rusak Kadzalikal qalbu idza fasada sara la yaqbalul haqq wal billah. Demikian pula hati itu apabila sudah rusak maka menjadilah hati tersebut tidak menerima kebenaran wal billah. Hati-hati barakallahu fikum. Hati yang rusak seperti ini keadaannya. Nah, hati yang rusak adalah hati yang tidak apa? Yang tidak menerima as-sunnah. Nah, berkecimpung atau senantiasa bangga dengan bid'ah yang dia lakukan. Nah, kemudian senantiasa terus-menerus melakukan kesyirikan, itulah hati yang rusak. Kenapa? Karena hati yang selamat sebagaimana yang disebutkan oleh Na'am barakallahu fikum asy nama Na'am al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala dalam kitab Fathul Qadir beliau menyatakan ketika beliau menafsirkan menukilkan salah satu tafsiran daripada ahli tafsir yaitu firman Allah Subhanahu wa taala illa man atallaha biqalbin salim kecuali orang yang datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat beliau mengatakan al-qalbus salimu huwa salimu minasy-syirki Al-khali minal bid'ati al-mutmainnu ila sunnah. Perhatikan, hati yang selamat itu adalah hati yang terpenuhi padanya tiga kriteria, tiga sifat. Pertama, hati yang apa? Yang selamat daripada kesyirikan. Nah, kemudian yang kedua, al-khali minal bid'ati yang kosong suci daripada kebid'ahan. Yang ketiga, al-mutmainnu ila sunnah. Nam tenang dengan as-sunnah barakallahu fikum. Itulah hati yang selamat. Sehingga hati yang rusak tidak akan menerima kebenaran kembali waliyadzubillah padahal kebenaran ahaqqu an yuttaba al-haqqu ahaqqu an yuttaba kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti barakallahu fikum walaupun satu walaupun sendirian karena apa al-jama'atu ma wafaqa al wa in kunta sebagaimana ucapan al-imam enam sahabiyun jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-jama'atu ma fakal haqqa wa in kunta Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Nah, sebagaimana ucapan ini dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Naam. Ayo, perhatikan sini. Wa kadzalika qaum Syuaib alaihi salatu wassalam. Demikian pula kaumnya Nabi Syuaib. Naam. Kaumnya Nabi Syuaib ma annahu min afsahil anbiya wa abyanihim khitaban. Dalam keadaan bersamaan dengan itu bahwasanya Nabi Syuaib Salam. nah beliau adalah dari kalangan para nabi yang apa yang paling fasih dan paling pandai dalam menjelaskan dalam berkhutbah barakallahu fikum hatta luqiba bi khatibil anbiya bahkan dinukilkan bahwasanya beliau alaihissalam digelari dengan apa khatibil anbiya ahli khutbahnya para nabi bayangkan itu nah kenapa demikian dikuati fasahatihi wa ta'sirihi karena kuatnya kefasihan nah keindahan dalam dalam berucap dan berkata dan juga segera atau cepat dalam memberikan pengaruh. Nah, barakallahu fikum ini adalah keutamaan tersendiri. Sebagian manusia barakallahu fikum, nah dari kalangan kita sendiri ahli sunnah wal jamaah macam-macam bentuknya. Ada yang mudah, nah barakallahu fikum berbicara tapi tidak bisa dipahami. Ada pula yang berbicara berat, susah, melantunkan kata-kata berat, tidak pandai dalam nah barakallahu fikum menjelaskan sebuah penjelasan itu ada juga. Ada yang pandai semuanya. Nah barakallahu fikum menghafal mudah, memahami juga mudah, menyampaikan melantunkan kata-kata juga indah, mudah dipahami dan manusia pun senang menerimanya. Itu ada seperti itu. Barakallahu fiikum. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, "Inna minal bayani la sihra." Sesungguhnya sebagian penjelasan itu adalah sihir. Dalam artian bagaimana memberikan taksir, pengaruh. Nah, terkadang seperti itu. Sehingga semoga kita termasuk orang-orang yang bisa Nah, menjelaskan dan juga memberikan pengaruh pada orang lain namun pengaruh bukan pengaruh yang jelek, namun pengaruh yang baik yang bersumber dalam artian ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah barakallahu fikum. Jangan sampai kita seperti ahlu bid'ah wa dalal, ahlu batil yang mereka di antara mereka juga ada yang pandai berbicara, ada yang pandai melantunkan kata-kata sehingga mengelabui kaum muslimin. Nah, sehingga seakan-akan apa? Nah, eh, fakta ini berbalik. Eh, memandang sesuatu yang batil seakan-akan adalah hak, memandang sesuatu yang hak seakan-akan adalah batil, ini semuanya karena apa? Tidak adanya ilmu yang ada pada dirinya. Dan terkadang nah ucapan yang sangat indah tersebut yang bersumber dari ahlu bidah wa dalal, ahlul batil, terus kadang kita na'am barakallahu fikum terpengaruh juga oleh billah oleh karena itu jangan sering duduk-duduk dengan ahlu bidah wa dalal karena mereka adalah orang yang berbahaya. Kita kembali ke inti pembahasan kita. Jadi Nabi Shu'aib alaihissalam Nah, beliau adalah khatibul anbiya, ahli khutbahnya para nabi. Liquwati fasahatihi wa ta'sirih. Karena kuatnya kefasihan beliau dalam berbicara dan juga nah kuatnya beliau dalam memberikan pengaruh. Dalam artian ucapannya itu mudah dipahami dan mudah diterima oleh hati gitu. Barakallahu fikum. Naam. Wa balaghati kalamihi dan juga eh, mencapai puncak dalam artian balagh ucapannya itu indah sekali. Lantunan kata-katanya itu mudah dipahami. Nah, alaihi salatu wassalam. Wa ma'ahadha bersama dengan ini bagaimana kaumnya? Qalu eh para kaumnya itu kaumnya Nabi Shu'aib mengatakan apa? Ya Shu'aib, wahai Shu'aib, manaf kau katsiran mimma taqul. Kami itu tidak paham kebanyakan apa yang kamu ucapkan. Nah, bayangkan nih, mengejek dan barakallahu fikum mencaci maki Padahal Nabi Shu'aib bagaimana? Ya, dijuluki dengan apa? Dengan khatibul anbiya, tapi tetap kaumnya yang namanya mu'anid, mu'anidun, mereka adalah orang-orang yang bangkang apa yang mereka ucapkan? Wahai Syu'aib, ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa. Wahai Syu'aib, kami itu tidak paham kebanyakan apa yang kamu ucapkan. Dan sesungguhnya kami bertandangan engkau, na'am barakallahu fikum, eh, di hadapan kami adalah orang yang lemah. Bayangkan itu. Eh, mengejek, mencaci dan semisalnya wal iyadzubillah. Nah, ini Nabi Syuaib bayangkan kaumnya saja tidak menerima Nah, tidak menerimanya bukan karena Nabi Shu'aib tidak bisa berbicara. Mereka mencari mencari-cari alasan barakallahu fikum mengatakan kami tidak paham kebanyakan apa yang kau ucapkan. Nah, walaula rahtuka la rahtuka nak. kalau seandainya bukan karena keluargamu, niscaya kami akan merajam kamu, bayangkan ini. Wa ma anta alai nabi aziz dan kamu itu di hadapan kami bukan orang-orang yang terpandang. Bayangkan mengejek dan juga barakallahu fikum mencaci maki pemegang al-haq itu Nabi Shu'aib alaihissalam ini termasuk sunnatullah. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada al-anbiya wal mursalin. Eh, terlebih-lebih lagi kita zaman kita yang penuh dengan gejolak fitnah yang zamannya jauh daripada zaman kenabian barakallahu fikum tentunya fitnahnya lebih dahsyat. Oleh karena itu perlu yang namanya berpegang teguh dengan as-sunnah sekuat mungkin. Abdu alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah dengan gigi geraham kalian. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari hadisnya Abi Hamzah Anas bin Malik, khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Nam ya'ti ala nasi zamanun as-sabiru fihi 'ala ad kal-qabid 'ala jamri." Enam, Eh, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyatakan akan datang nanti di hadapan manusia suatu zaman yang orang itu bersabar di atas agamanya di hadapan manusia tersebut bagaikan orang yang menggenggam bara api. Bayangkan itu. Bagaimana? Bara api sangat panas sekali dikarenakan barakallahu fiikum keadaan yang sangat na'am mengerikan fitnah yang bergejolak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau Nah, mempermisalkan orang yang berpegang teguh di atas kebenaran, di atas agama, bagaikan orang yang menggambar api. Berkata Imam Abu Ubaid Al-Qasim al Salam Al-Harawi, Rahimullah ta'ala, beliau mengatakan, Al-Muttabi' Nah, sunnah kal qabid al jamar Orang yang mengikuti as-sunnah bagaikan orang yang menggambar api, bayangkan. Nah, oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, kami senantiasa menyarankan kepada diri kami pribadi dan kita semuanya Naam dan kalian semuanya dan seluruh kaum muslimin secara umum dan seluruh ahli sunnah wal jamaah secara khusus untuk senantiasa istiqamah continue dalam berpegang teguh dengan Al-Quran was sunnah bifahmi salafil ummah qawlan wa amalan wa i'tiqadan baik secara ucapan maupun secara amalan maupun secara keyakinan karena itu perkara yang sangat berharga dan sangat penting keistiqamahan di atas al-haq nah barakallahu fikum kita lanjutkan, fahum la yafqahuna kalam syu'aib. Mereka kaumnya tadi itu mereka tidak memahami ucapan Syuaib li'anna Allah Subhanahu wa taala tamasa 'ala qulubihim sebabnya karena Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan na'am pemahaman tersebut di atas hati-hati mereka jadi dari hati-hati mereka dihapuskan Allah Subhanahu wa taala tertutup misla ma hasala li Bani Israil sebagaimana yang terjadi pada Bani Israil wa hadhi sunnatullah jalla wa ala dan ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala anna man takabbara 'anil haqqi wa lam yakbalhu idza balaghahu fa innahu nam yubtala bi fasadil qalbi 'uqubatan lahu wal billah kata beliau inilah sunnatullah jalla wa ala bahwasanya barang siapa yang takabur sombong nam eh, anil haq dari kebenaran maksudnya sombong tidak menerima kebenaran walam yakbalhu tidak pula menerimanya sombong dari kebenaran tidak menerima kebenaran idza balaghahu apabila ada orang yang menyampaikannya fa innahu maka semuanya orang tersebut yubtala diuji bi fasadil qalbi dengan rusaknya hatinya hatinya rusak uqubatan lahu sebagai uqubah sebagai uqubah sebagai hukuman untuknya waliyadzubillah man taraka dail Dala an sawa'is sabil barang siapa yang meninggalkan dalil sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus waliyadzubillah Nah, barakallahu fikum. Kenapa demikian barakallahu fikum hafizakumullah? Dikarenakan kebenaran nam wal haqqu fi tibai as-sunnah. Kebenaran itu di dalam mengikuti as-sunnah wa dhalalu fi ma khalafa. Sedangkan kesesatan itu adalah yang menyelisih daripada as-sunnah. Nah, barakallahu fikum ya wa. Naam. Sehingga nah dinukilkan dalam sebuah ucapan ya, sebagian para ulama Nah, barakallahu fikum ucapan al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala dalam kitab tamhid Naam, wa kullu man khalafa as-sunnah Nah, famahjujun biha. Nah, setiap orang yang tidak sunnah maka dia terhujai dengannya. Wal haqqu fi tibaiha wal batilu aw ad dalalu fi ma khalafaha. Naam. Wal haqqu fi tibaiha wad dalalu fi ma khalafaha. Kata beliau, setiap orang yang menyelesaikan dari as-sunnah, maka dia terhujai dengannya karena kebenaran itu adalah yang mengikuti as-sunnah sedangkan kesesatan itu adalah yang meninggalkan daripada as-sunnah wal iyadu billah wal iyadu billah wal iyadu billah. Kita harus berhati-hati. Barakallahu fikum untuk senantiasa mengikuti as-sunnah. Nah, karena seorang imam, al-Imam Ibn Abdul Bar Ngabar kalau film Yusuf bin Abdullah, Abu Umar, Yusuf bin Abdullah bin Abdul Bar, beliau menyatakan wa kullu man khalafa sunnah famahdudun biha wal haqu fi tibaiha wad dalalu fi ma khalafaha. Nah, tamhid. Nah, beliau menyatakan setiap orang yang menyelisih as-sunnah maka dia terkena hujah dengannya. Bagaimana? Enggak punya hujah lagi dia. Nah, karena kebenaran itu adalah orang yang mengikuti as-sunnah dan kesesatan adalah orang yang meninggalkan as-sunnah. Barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Sehingga kita harus berhati-hati Nah, para fikum harus ber, berhati-hati. enam. Ewa. Kemudian perlu diperhatikan juga para fikum wa hafizakumullah bahwasannya as-sunnah itu sangat mulia. As-sunnah sumber keberhasilan. As-sunnah nama adalah sumber. Nah, para fikum keselamatan oleh karena itu jangan sampai kita tinggalkan para fikum karena tidak ada satu orang pun yang dia itu menyelisih sunnah melainkan tidak memiliki hujah sama sekali. Sebagaimana perkataan Imam Syaukani rahimahullah dalam kitab Adabut Talab, beliau mengatakan fala hujjata li ahadin atau fala hujjata allah la hujjata fi ahadin man khalafa as-sunnah thabitah an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qalla adadum atau kathur. Naam, kata beliau tidak ada seorang pun, eh, tidak ada pada seorang itu hujah sedikit pun Ya, orang yang menyelisih as-sunnah, sunnah yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun apa qalla adaduhum au kathur. Jumlah mereka banyak atau sedikit, enggak punya hujah sama sekali. Naam, eh? barakallahu fikum la hujjata tapi ahadin khalafa as-sunnah sabitan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalla adaduhum au kathur. Sedikit atau banyak pengikutnya, naam atau jumlahnya kalau sudah menyelisih dari as-sunnah, menyimpang dari as-sunnah maka dia tidak punya hujah sama sekali. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya Qala syarih Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa kadzalika kufar Quraisy. Demikian pula kufar Quraisy. Mada qalu lir Rasul? Apa yang mereka ucapkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam barakallahu fikum? Mereka mengucapkan ucapan yang sangat jelek. Nah, mereka mengatakan wa qalu qulubuna fi akinna mimma tad'unana atau mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Mereka mengatakan hati kami fi akinnah tertutup. Hati kami tertutup mimma tad'una ilaih dari apa yang engkau seru kami. Nah, untuk mengikuti badannya. Wa fi adhanina waqrun dan di telinga-telinga kami ada sumbat, tersumbat. Telinga-telinga kami ada sumbatan yang menyumbat. Nah, wa min bainina wa bainika dan antara kami dan antara engkau ada semacam dinding, eh, hijab, pembatas. Fa'mal, maka beramal engkau. Innana aminun. Semuanya kami adalah orang yang beramal. Bayangkan ini. Sombongnya mereka tidak menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fal kuffaru tariqatuhum wahidah. Maka orang-orang kafir jalan mereka, metode mereka, prinsip mereka adalah satu. Yuqabiluna da'awatir rasul. Nabi annahum la yafhamuna kalamahum. Mereka menghadapi dakwahnya para rasul dengan apa? Menghadapinya dengan alasan bahwasanya mereka tidak memahami ucapan mereka bayangkan nih hal hadza liqusurin fi balagh rusul apakah yang seperti ini karena enam terbatasnya eh, penyampaian para rasul kan nggak mungkin lah bukan ini bukan karena para rasul terbatas dalam menyampaikan bahkan mereka adalah apa orang-orang yang fusaha orang-orang yang fasih dalam menyampaikan lakin liqusurin fi istidadihim karena akan tapi kata beliau nah terbatasnya persiapan mereka dengan ketidaksiapan mereka. Jadi mereka tidak siap atau perbekalan mereka. Bisa babi kufrim dengan sebab kekufuran mereka. Jadi mereka perbekalan mereka terbatas sekali. Persiapan mereka terbatas sekali dengan sebab kekufuran mereka. Wa iradihim wa adami na'am wa adami iltifatihim wa adami rahbatihim fil khair dengan sebab karena kekufuran mereka dan berpalingnya mereka dan ya, tidaknya dan mereka tidak menoleh atau tidak mereka tidak menoleh Ngam dalam artinya tidak memperhatikan kebenaran wa adamit raghbatihim fil khair dan tidak adanya rasa cinta terhadap kebaikan. Raghiba fi itu mana cinta. Raghiba anhu maknanya adalah benci. Nah, perlu diperhatikan itu ya. Dalam ilmu bahasa Arab ada raghiba, raghiba fi itu maknanya cinta. Kalau raghiba anhu namanya maknanya benci. Eh, raghiba fi setelahnya fi itu berarti artinya cinta, senang. Nah, berarti sini wa adami raghbatihim fil khair berarti, berarti apa maknanya? tidak adanya kecintaan mereka terhadap kebaikan seperti itu. Tapi kalau riba anhu itu benci. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci sunnahku maka dia bukan termasuk bagian kami, bukan termasuk golonganku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raghiba anhu benci, raghiba fihi cinta tersenang. Cukup sekian dulu sampaikan semoga na'am barakallahu fikum Naam kajian atau istilahnya pelajaran yang sangat ringkas ini bisa dipahami dan dimengerti sebagai renungan kita semuanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki hati-hati yang selamat karena hati-hati hati yang selamat itulah hati-hati yang Allah taala muliakan nanti. Na'am barakallahu fikum di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allah bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.